Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu.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 Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk belajar ya dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Maka saya berharap kepada para hadirin hadirat untuk menghadirkan dalam batin kita bahwasanya kita sekarang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap ikhlas dalam ibadah ini ya seluruhnya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar demikian juga panitia agar mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan semoga kumpul-kumpul kita di tempat yang berkah ini dicatat sebagai amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang ajaran madhab Syafi'i, Al-Imam al syafii yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya. Dan ini buku yang saya tulis sejak tahun lalu dan saya hanya sempat mengumpulkan sekitar 18 poin ya. Saya pilih dari perkara-perkara yang sering ditinggalkan oleh masyarakat kita di Indonesia yang kebanyakan masyarakat kita berafiliasi kepada madhab syafi'i dan mereka mengagungkan al-imam syafi'i dan mereka mengaku bangga bermadhab syafi'i namun ternyata di sana ada penyimpangan-penyimpangan hal-hal yang sudah ditegaskan oleh imam syafi'i namun justru mereka melanggar perkara-perkara tersebut entah mereka sadari atau mereka tidak sadari perkaranya lebih menyedihkan tatkala ya ajaran-ajaran ajaran-ajaran madhab syafi'i tersebut sebagiannya dijadikan olok-olok. Dijadikan bahan olok-olok bukan oleh orang awam tapi dari tokoh-tokoh agama yang mengaku bermadhab syafi'i. Maka kita dengarkan hal-hal yang aneh ya. Seperti sebagian orang ada yang memperolok-olok masalah jenggot, ada sebagian orang memperolok-olok cadar, ada sebagian orang memperolok-olok masalah ya celana di atas mata kaki, ada sebagian orang perolok-olok masalah merapatkan saf ya. Dan lain sebagainya ya. Dan perkara yang menyedihkan yang baru-baru saja kita dapati kabarnya ya. Yang berkaitan misalnya dengan masalah mengucapkan selamat Natal ya. Ini muncullah tokoh-tokoh agama yang mengaku bermadhab Syafi'i yang melanggar ya ajaran madhab Syafi'i dalam hal ini. Bahkan mereka bangga. Sebagian mereka ada yang bahkan mengisi pengajian di gereja. Ya. Sebagian mereka ada yang bersolawat dengan solawat nada lagu gereja. Ya. Bahkan yang termasuk cerita lucu yang saya dengar, ada anak-anak yang pergi ke sebuah tempat, ke sebuah toko mungkin, ingin mencari Santa Claus. Ditanya Santa Clausnya kemana? Santa Clausnya lagi sholat. <laughs> Nah, ini luar biasa. <laughs> ini mungkin tidak ada kecuali di Indonesia. Menakjubkan ya. Ya, menakjubkan. Ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, kita perlu mengingatkan masyarakat tentang perkara-perkara yang ternyata sudah dijelaskan dalam madhab Al-Imam Syafi'i. 18 perkara tersebut yang disyari yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i atau Madhab Syafi'i seperti hukum memanjangkan jenggot bahwasanya ini jelas disyariatkan dalam empat Madhab termasuk di antaranya mazhab Syafi'i. Contohnya tentang haramnya musik ya. Ini jelas ijma ulama di antaranya dinukilkan ijma oleh para ulama ya bahwasanya musik itu haram. Namun kita dapati ternyata ya mereka bermusik-musik ya. Bahkan musik dijadikan sebagai sarana dakwah atau musik dijadikan sebagai sarana ibadah bertasyabuh dengan orang-orang Nasara. Contohnya juga disyariatkannya cadar menurut madhab Syafi'i. Contohnya juga haramnya rokok. Ini juga telah dijelaskan dalam madhab Syafi'i. Dan saya sebutkan sekitar ada 18 poin. Namun pada kesempatan kali ini tentunya mungkin kita tidak bisa menjelaskan seluruhnya, namun kita akan jelaskan kita pilih beberapa poin yang mungkin kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ya dalam kesempatan lain kita bisa melanjutkan bedah buku yang saya tulis ini. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan buka pembahasan tentang buku ini dengan menjelaskan sedikit dari biografi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Barang siapa yang memiliki buku silahkan buka halaman 11 ya dan seterusnya. Secara singkat bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala Ya. Beliau ya dilahirkan pada tahun 150 Hijriah di Askolan. ya. Dan ada yang mengatakan beliau dilahirkan di Gaza, ya, di Palestina. Uh, eh, tahun 150 Hijriah adalah tahun di mana wafatnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Bahkan ada yang mengatakan Al-Imam Syafi'i lahir di hari di mana Al-Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Namun yang jelas tahun di mana Imam Abu Hanifah rahimahullah meninggal dunia, maka disitulah lahir Imam Syafi'i rahimahullah taala. Tatkala beliau berusia dua tahun, ayahnya meninggal dan beliau berada di Palestina. Akhirnya ibunya membawa pulang Al Imam Syafi'i ke kampungnya yang sesungguhnya karena Al Imam Syafi'i ini Al-Qurasi. Dia dari suku Quraisy dan kita tahu nenek moyangnya tinggal di kota Mekah. Maka tatkala ayahnya meninggal, ibunya bawa pulang Al Imam Syafi'i di kampung aslinya yaitu di kota Mekah. Disitulah ibunya mendidik Al-Imam Syafi'i. Sebagai peringatan bagi kita bahwasanya banyak ulama berhasil gara-gara bimbingan ibunya. Lihat Imam Syafi'i bapaknya enggak ada. Ayahnya tidak ada. Yang bimbing adalah ibunya, namun ibunya tegar. Ibunya tegar dalam bimbing Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ada sebagian ulama yang mengatakan ya uh, sebagian saya sebagian ulama mengatakan bagaimana kita ingat waktu kita kecil, ibu kita ngantar kita ke masjid untuk salat subuh. Ibu nunggu di luar. Kita ditungguin sama ibu untuk laksanakan sholat subuh ber, berjamaah. Kemudian pulang diantar kembali. Kenapa? Sang ibu semangat agar anaknya terbiasa sejak kecil sholat ber, berjamaah. Jadi peran ibu sangat penting karena ibu yang sangat dekat dengan anak-anak. Ya. Oleh karenanya lihat bagaimana Imam Syafi'i berhasil ya, dibimbing oleh ibunya. Maka Imam Syafi'i kemudian menuntut ilmu di kota Mekah. Tatkala usia tujuh tahun beliau sudah hafal Quran. Sudah hafal Quran. Kemudian tatkala berumur 10 tahun beliau sudah menghafal kitab Muwatta, ya, kitab hadis. Ya, ini menunjukkan cerdasnya Imam Syafi'i. Itu Muwatta kitabnya tebal, isinya hadis-hadis, ya. Ribuan hadis, ya. Ternyata sudah dihafal Imam Syafi'i waktu berusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.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 Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk belajar ya, dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Maka saya berharap kepada para hadirin dan hadirat untuk menghadirkan dalam batin kita bahwasanya kita sekarang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap ikhlas dalam ibadah ini ya seluruhnya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar demikian juga panitia agar mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan semoga kumpul-kumpul kita di tempat yang berkah ini dicatat sebagai amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang Bismillahirrahmanirrahim.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 Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk belajar ya, dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Maka saya berharap kepada para hadirin dan hadirat untuk menghadirkan dalam batin kita bahwasanya kita sekarang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap ikhlas dalam ibadah ini ya seluruhnya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, demikian juga panitia agar mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan semoga kumpul-kumpul kita di tempat yang berkah ini dicatat sebagai amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang ajaran madhab syafi'i, al-imam al syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya. Dan ini buku yang saya tulis sejak tahun lalu dan saya hanya sempat mengumpulkan sekitar 18 poin ya. Saya pilih dari perkara-perkara yang sering ditinggalkan oleh masyarakat kita di Indonesia yang kebanyakan masyarakat kita berafiliasi kepada madhab syafi'i dan mereka mengagungkan al-Imam Syafi'i dan mereka mengaku bangga bermadhab Syafi'i. Namun ternyata di sana ada penyimpangan-penyimpangan hal-hal yang sudah ditegaskan oleh Imam Syafi'i namun justru mereka melanggar perkara-perkara tersebut entah mereka sadari atau mereka tidak sadari. Perkaranya lebih menyedihkan tatkala ya ajaran-ajaran ajaran-ajaran madhab Syafi'i tersebut sebagiannya dijadikan olok-olok Dijadikan bahan olok-olok bukan oleh orang awam tapi dari tokoh-tokoh agama yang mengaku bermadhab Syafi'i. Maka kita dengarkan hal-hal yang aneh ya. Seperti sebagian orang ada yang memperolok-olok masalah jenggot, ada sebagian orang memperolok-olok cadar, ada sebagian orang memperolok-olok masalah ya celana di atas mata kaki, ada sebagian orang memperolok-olok masalah merapatkan saf ya. Dan lain sebagainya ya. Dan perkara yang menyedihkan yang baru-baru saja kita dapati kabarnya ya. Yang berkaitan misalnya dengan masalah mengucapkan selamat Natal ya. Ini muncullah tokoh-tokoh agama yang mengaku bermadhab Syafi'i yang melanggar ya ajaran madhab Syafi'i dalam hal ini. Bahkan mereka bangga. Sebagian mereka ada yang bahkan mengisi pengajian di gereja. Sebagian mereka ada yang bersolawat dengan solawat nada lagu gereja. Ya. Bahkan yang termasuk cerita lucu yang saya dengar, ada anak-anak yang pergi ke sebuah tempat, ke sebuah toko mungkin, ingin mencari Santa Claus. Ditanya Santa Clausnya kemana? Santa Clausnya lagi sholat. <laughs> Nah, ini luar biasa. <laughs> ini mungkin tidak ada kecuali di Indonesia menakjubkan ya. Ya, menakjubkan. Ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, kita perlu mengingatkan masyarakat tentang perkara-perkara yang ternyata sudah dijelaskan dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. 18 perkara tersebut yang disyari yang dijelaskan Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i seperti hukum memanjangkan jenggot bahwasanya ini jelas disyariatkan dalam Empat madhab termasuk diantaranya madhab syafi'i. Contohnya tentang haramnya musik. Ya. Ini jelas ijma ulama. Diantaranya dinukilkan ijma oleh para ulama syafi'i ya bahwasanya musik itu haram. Namun kita dapati ternyata ya mereka bermusik-musik ya. Bahkan musik dijadikan sebagai sarana dakwah atau musik dijadikan sebagai sarana ibadah bertasyabuh dengan orang-orang Nasara. Contohnya juga disyariatkannya cadar menurut madhab Syafi'i. Contohnya juga haramnya rokok. Ini juga telah dijelaskan dalam madhab Syafi'i. Dan saya sebutkan sekitar ada 18 poin. Namun pada kesempatan kali ini tentunya mungkin kita tidak bisa menjelaskan seluruhnya. Namun kita akan jelaskan, kita pilih beberapa poin yang mungkin kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ya dalam kesempatan lain kita bisa melanjutkan bedah buku yang saya tulis ini. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan buka pembahasan tentang buku ini dengan menjelaskan sedikit dari biografi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Barang siapa yang memiliki buku silahkan buka halaman 11 ya dan seterusnya. Secara singkat bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya beliau ya dilahirkan pada tahun 150 Hijriah di Asqalan ya. Dan ada yang mengatakan beliau dilahirkan di Gaza ya, di Palestina. Uh, eh, Tahun 150 Hijriah adalah tahun di mana wafatnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Bahkan ada yang mengatakan Al-Imam Syafi'i lahir di hari di mana Al-Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Namun yang jelas tahun di mana Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah meninggal dunia maka disitulah lahir Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Tatkala beliau berusia dua tahun ayahnya meninggal dan beliau berada di Palestina. Akhirnya ibunya membawa pulang Al-Imam Syafi'i ke kampungnya yang sesungguhnya karena Al Imam Syafi'i ini Al-Qurashi. Dia dari suku Quraisy. Dan kita tahu nenek moyangnya tinggal di kota Mekah. Maka tatkala ayahnya meninggal, ibunya bawa pulang Al-Imam Syafi'i di kampung aslinya yaitu di kota Mekah. Disitulah ibunya mendidik Al-Imam Syafi'i. Sebagai peringatan bagi kita bahwasanya banyak ulama berhasil gara-gara bimbingan ibunya. Lihat Imam Syafi'i bapaknya enggak ada. Ayahnya tidak ada. Yang bimbing adalah ibunya, namun ibunya tegar. Ibunya tegar dalam bimbing Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ada sebagian ulama yang mengatakan ya, uh, sebagian saya sebagian mengatakan bagaimana kita ingat waktu kita kecil, ibu kita ngantar kita ke masjid untuk sholat subuh. Ibu nunggu di luar. Kita ditungguin sama ibu untuk laksanakan sholat subuh ber, berjamaah. Kemudian pulang diantar kembali. Kenapa? Sang ibu semangat agar anaknya terbiasa sejak kecil sholat ber, berjamaah. Jadi peran ibu sangat penting karena ibu yang sangat dekat dengan anak-anak. Ya. Oleh karenanya lihat bagaimana Imam Syafi'i berhasil ya, dibimbing oleh ibunya. Maka Imam Syafi'i kemudian menuntut ilmu di kota Mekah. Tatkala usia tujuh tahun beliau sudah hafal Quran. Sudah hafal Quran. Kemudian tatkala berumur sepuluh tahun beliau sudah menghafal kitab Muwatta, ya, kitab hadis. Ya, ini menunjukkan cerdasnya Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillahi azakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk belajar ya, dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Maka saya berharap kepada para hadirin dan hadirat untuk menghadirkan dalam batin kita bahwasanya kita sekarang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap ikhlas dalam ibadah ini ya seluruhnya, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, demikian juga panitia agar mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan semoga kumpul-kumpul kita di tempat yang berkah ini dicatat sebagai amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.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 Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk belajar ya, dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda tolabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillahi azzakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk belajar ya dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Maka saya berharap kepada para hadirin dan hadirat untuk menghadirkan dalam batin kita bahwasanya kita sekarang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap ikhlas dalam ibadah ini ya seluruhnya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, demikian juga panitia agar mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan semoga kumpul-kumpul kita di tempat yang berkah ini dicatat sebagai amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang ajaran madhab syafi'i, al-imam al-syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya. Dan ini buku yang saya tulis sejak tahun lalu dan saya hanya sempat mengumpulkan sekitar 18 poin ya. Saya pilih dari perkara-perkara yang sering ditinggalkan oleh masyarakat kita di Indonesia yang kebanyakan masyarakat kita berafiliasi kepada madhab syafi'i dan mereka mengagungkan al-Imam Syafi'i dan mereka mengaku bangga bermadhab Syafi'i. Namun ternyata di sana ada penyimpangan-penyimpangan hal-hal yang sudah ditegaskan oleh Imam Syafi'i namun justru mereka melanggar perkara-perkara tersebut entah mereka sadari atau mereka tidak sadari. Perkaranya lebih menyedihkan tatkala ya ajaran-ajaran ajaran-ajaran madhab Syafi'i tersebut sebagiannya dijadikan olok-olok dijadikan bahan olok-olok bukan oleh orang awam tapi dari tokoh-tokoh agama yang mengaku bermadhab Syafi'i. Maka kita dengarkan hal-hal yang aneh ya. Seperti sebagian orang ada yang memperolok-olok masalah jenggot, ada sebagian orang memperolok-olok cadar, ada sebagian orang memperolok-olok masalah ya celana di atas mata kaki, ada sebagian orang memperolok olok masalah merapatkan saf ya dan lain sebagainya ya. Dan perkara yang menyedihkan yang baru-baru saja kita dapati kabarnya ya. Yang berkaitan misalnya dengan masalah mengucapkan selamat Natal ya. Ini muncullah tokoh-tokoh agama yang mengaku bermadhab Syafi'i yang melanggar ya ajaran madhab Syafi'i dalam hal ini. Bahkan mereka bangga. Sebagian mereka ada yang bahkan mengisi pengajian di gereja. Sebagian mereka ada yang bersolawat dengan solawat nada lagu gereja. Ya. Bahkan yang termasuk cerita lucu yang saya dengar, ada anak-anak yang pergi ke sebuah tempat, ke sebuah toko mungkin, ingin mencari Santa Claus. Ditanya Santa Clausnya kemana? Santa Clausnya lagi sholat. <laughs> Nah, ini luar biasa. <laughs> ini mungkin tidak ada kecuali di Indonesia menakjubkan ya. Ya, menakjubkan. Ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, kita perlu mengingatkan masyarakat tentang perkara-perkara yang ternyata sudah dijelaskan dalam madhab Al-Imam Syafi'i. 18 perkara tersebut yang disyari yang dijelaskan Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i seperti hukum memanjangkan jenggot bahwasanya ini jelas disyariatkan dalam Empat madhab termasuk diantaranya madhab syafi'i. Contohnya tentang haramnya musik. Ya. Ini jelas ijma ulama. Diantaranya dinukilkan ijma oleh para ulama syafi'i. Ya, bahwasanya musik itu haram. Namun kita dapati ternyata ya mereka bermusik-musik. Ya. Bahkan musik dijadikan sebagai sarana dakwah atau musik dijadikan sebagai sarana ibadah bertasyabuh dengan orang-orang Nasara. Contohnya juga disyariatkannya cadar menurut madhab Syafi'i. Contohnya juga haramnya rokok. Ini juga telah dijelaskan dalam madhab Syafi'i. Dan saya sebutkan sekitar ada 18 poin. Namun pada kesempatan kali ini tentunya mungkin kita tidak bisa menjelaskan seluruhnya. Namun kita akan jelaskan, kita pilih beberapa poin yang mungkin kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ya dalam kesempatan lain kita bisa melanjutkan bedah buku yang saya tulis ini. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan buka pembahasan tentang buku ini dengan menjelaskan sedikit dari biografi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Barang siapa yang memiliki buku silahkan buka halaman 11 ya dan seterusnya. Secara singkat bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya beliau ya dilahirkan pada tahun 150 Hijriah di Asqalan ya. Dan ada yang mengatakan beliau dilahirkan di Gaza ya, di Palestina. Uh, eh, Tahun 150 Hijriah adalah tahun di mana wafatnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Bahkan ada yang mengatakan Al-Imam Syafi'i lahir di hari di mana Al-Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Namun yang jelas tahun di mana Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah meninggal dunia maka disitulah lahir Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Tatkala beliau berusia dua tahun ayahnya meninggal dan beliau berada di Palestina. Akhirnya ibunya membawa pulang Al-Imam Syafi'i ke kampungnya yang sesungguhnya karena Al Imam Syafi'i ini Al-Qurashi. Dia dari suku Quraisy dan kita tahu nenek moyangnya tinggal di kota Mekah. Maka tatkala ayahnya meninggal, ibunya bawa pulang Al-Imam Syafi'i di kampung aslinya yaitu di kota Mekah. Disitulah ibunya mendidik Al-Imam Syafi'i. Sebagai peringatan bagi kita bahwasanya banyak ulama berhasil gara-gara bimbingan ibunya. Lihat Imam Syafi'i bapaknya enggak ada. Ayahnya tidak ada. Yang bimbing adalah ibunya, namun ibunya tegar. Ibunya tegar dalam bimbing Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ada sebagian ulama yang mengatakan ya, Eh, sebagian saya sebagian ulama mengatakan bagaimana kita ingat waktu kita kecil, ibu kita ngantar kita ke masjid untuk sholat subuh. Ibu nunggu di luar. Kita ditungguin sama ibu untuk laksanakan sholat subuh ber, berjamaah. Kemudian pulang diantar kembali. Kenapa? Sang ibu semangat agar anaknya terbiasa sejak kecil sholat ber, berjamaah. Jadi peran ibu sangat penting karena ibu yang sangat dekat dengan anak-anak, ya. Oleh karenanya lihat bagaimana Imam Syafi'i berhasil ya dibimbing oleh ibunya. Maka Imam Syafi'i kemudian menuntut ilmu di kota Mekah. Tatkala usia tujuh tahun beliau sudah hafal Quran. Sudah hafal Quran. Kemudian tatkala berumur sepuluh tahun beliau sudah menghafal kitab Muwatta, ya, kitab hadis. Ya, ini menunjukkan cerdasnya Imam Syafi'i. Itu Muwatta kitabnya tebal, isinya hadis-hadis, ya. Ribuan hadis, ya. Ternyata sudah dihafal Imam Syafi'i waktu berusia 10 tahun. Kemudian waktu umur 15 tahun beliau sudah diizinkan oleh gurunya untuk berfatwa yaitu Muslim bin Khalid al zanji al, al, al, Al-Makki memberi menjadi ijazah itu memberi uh, istilahnya sim bagi Imam Syafi'i untuk apa? Untuk berfatwa di Mekah ya. Subhanallah ya. Bukan bukan mufti Jogja bukan ya. Bukan mufti Jogja atau mufti UGM, ini mufti apa? Mekah Al-Mukarramah, Makkah Al-Mukarramah. Umurnya berapa? 15 tahun. Antum bayangkan bagaimana cerdasnya Imam Syafi'i. Kita 15 tahun masih ngapain ya? Enggak tahu masih ngapain. <laughs> Ya. Imam Syafi'i ya. sejak kecil sudah bisa bahasa Arab. Antum <laughs> sampai sekarang belum bisa bahasa Arab. Makanya saya pernah ditanya sama seorang, "Ustaz, saya ini belajar ilmu, tapi saya merasa diri saya kok ujub lama-lama, Ustaz." Saya bilang, "Apa yang kau ujubkan?" Saya jawab begitu. "Apa yang mesti kau ujubkan?" Kamu mau ujub ilmunya nggak ada mau diujubkan. Kalau punya ilmu baru ujub. Ilmu aja nggak ada bahasa Arab aja nggak bisa mau ujub. Nanti dengan kalah dengan anak-anak Madinah masih kecil sudah bisa bahasa Arab. Eh, ente udah gede belum bisa bahasa bahasa Arab. Apa yang mau diujubkan? Ujub tidak pada tempatnya. Ente kalau ujub punya ilmu banyak, pinter, ah, itu ente mungkin ujub ada pas. Meskipun itu keliru. Ini nggak ada sebab ujub kok ujub. Nggak bisa apa-apa mau mau ujub. Lihat Imam Syafi'i rahimahullah 15 tahun sudah diberi izin untuk berfatwa di kota Mekah luar biasa. Setelah itu berangkatlah beliau ya ke kota Madinah karena di sana ada Al-Imam Malik, imam dari Hijrah, imamnya kota Madinah. Berangkatlah Imam Syafi'i belajar ke Al-Imam Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May wa may yudlil واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillahi azakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk belajar ya dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Maka saya berharap kepada para hadirin dan hadirat untuk menghadirkan dalam batin kita bahwasanya kita sekarang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap ikhlas dalam ibadah ini ya seluruhnya, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, demikian juga panitia agar mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan semoga kumpul-kumpul kita di tempat yang berkah ini dicatat sebagai amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang ajaran madhab Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya.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 الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillahi azzakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk belajar ya, dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Maka saya berharap kepada para hadirin dan hadirat untuk menghadirkan dalam batin kita bahwasanya kita sekarang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap ikhlas dalam ibadah ini ya seluruhnya baik yang menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim.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 Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk belajar ya, dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Maka saya berharap kepada para hadirin hadirat untuk menghadirkan dalam batin kita bahwasanya kita sekarang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap ikhlas dalam ibadah ini ya seluruhnya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, demikian juga panitia agar mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan semoga kumpul-kumpul kita di tempat yang berkah ini dicatat sebagai amalan kebajikan kita di akhirat kelak.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 Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillahi azzakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk belajar ya dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Maka saya berharap kepada para hadirin dan hadirat untuk menghadirkan dalam batin kita bahwasanya kita sekarang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap ikhlas dalam ibadah ini ya seluruhnya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, demikian juga panitia agar mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan semoga kumpul-kumpul kita di tempat yang berkah ini dicatat sebagai amalan kebajikan kita di akhirat kelak.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 Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk belajar ya dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda tolabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Maka saya berharap kepada para hadirin dan hadirat untuk menghadirkan dalam batin kita bahwasanya kita sekarang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap ikhlas dalam ibadah ini ya seluruhnya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, demikian juga panitia agar mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan semoga kumpul-kumpul kita di tempat yang berkah ini dicatat sebagai amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang ajaran madhab syafi'i, al-imam al-syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya. Dan ini buku yang saya tulis sejak tahun lalu dan saya hanya sempat mengumpulkan sekitar 18 poin ya. Saya pilih dari perkara-perkara yang sering ditinggalkan oleh masyarakat kita di Indonesia yang kebanyakan masyarakat kita berafiliasi kepada madhab syafi'i dan mereka mengagungkan al-Imam Syafi'i dan mereka mengaku bangga bermadhab Syafi'i. Namun ternyata di sana ada penyimpangan-penyimpangan hal-hal yang sudah ditegaskan oleh Imam Syafi'i namun justru mereka melanggar perkara-perkara tersebut entah mereka sadari atau mereka tidak sadari. Perkaranya lebih menyedihkan tatkala ya ajaran-ajaran ajaran-ajaran madhab Syafi'i tersebut sebagiannya dijadikan olok-olok dijadikan bahan olok-olok bukan oleh orang awam tapi dari tokoh-tokoh agama yang mengaku bermadhab Syafi'i. Maka kita dengarkan hal-hal yang aneh ya. Seperti sebagian orang ada yang memperolok-olok masalah jenggot, ada sebagian orang memperolok-olok cadar, ada sebagian orang memperolok-olok masalah ya celana di atas mata kaki, ada sebagian orang memperolok olok masalah merapatkan saf ya dan lain sebagainya ya. Dan perkara yang menyedihkan yang baru-baru saja kita dapati kabarnya ya. Yang berkaitan misalnya dengan masalah mengucapkan selamat Natal ya. Ini muncullah tokoh-tokoh agama yang mengaku bermadhab Syafi'i yang melanggar ya ajaran madhab Syafi'i dalam hal ini. Bahkan mereka bangga. Sebagian mereka ada yang bahkan mengisi pengajian di gereja. Sebagian mereka ada yang bersolawat dengan solawat nada lagu gereja. Ya. Bahkan yang termasuk cerita lucu yang saya dengar, ada anak-anak yang pergi ke sebuah tempat, ke sebuah toko mungkin, ingin mencari Santa Claus. Ditanya Santa Clausnya kemana? Santa Clausnya lagi sholat. <laughs> Nah, ini luar biasa. <laughs> ini mungkin tidak ada kecuali di Indonesia menakjubkan ya. Ya, menakjubkan. Ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, kita perlu mengingatkan masyarakat tentang perkara-perkara yang ternyata sudah dijelaskan dalam madhab Al-Imam Syafi'i. 18 perkara tersebut yang disyari yang dijelaskan Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i seperti hukum memanjangkan jenggot bahwasanya ini jelas disyariatkan dalam Empat madhab termasuk diantaranya madhab syafi'i. Contohnya tentang haramnya musik. Ya. Ini jelas ijma ulama. Diantaranya dinukilkan ijma oleh para ulama syafi'i ya. Bahwasanya musik itu haram. Namun kita dapati ternyata ya mereka bermusik-musik ya. Bahkan musik dijadikan sebagai sarana dakwah atau musik dijadikan sebagai sarana ibadah bertasyabuh dengan orang-orang Nasara. Contohnya juga disyariatkannya cadar menurut madhab Syafi'i. Contohnya juga haramnya rokok. Ini juga telah dijelaskan dalam madhab Syafi'i. Dan saya sebutkan sekitar ada 18 poin. Namun pada kesempatan kali ini tentunya mungkin kita tidak bisa menjelaskan seluruhnya. Namun kita akan jelaskan, kita pilih beberapa poin yang mungkin kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ya dalam kesempatan lain kita bisa melanjutkan bedah buku yang saya tulis ini. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan buka pembahasan tentang buku ini dengan menjelaskan sedikit dari biografi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Barang siapa yang memiliki buku silahkan buka halaman 11 ya dan seterusnya. Secara singkat bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya beliau ya dilahirkan pada tahun 150 Hijriah di Asqalan ya. Dan ada yang mengatakan beliau dilahirkan di Gaza ya, di Palestina. Uh, eh, Tahun 150 Hijriah adalah tahun di mana wafatnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Bahkan ada yang mengatakan Al-Imam Syafi'i lahir di hari di mana Al-Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Namun yang jelas tahun di mana Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah meninggal dunia maka disitulah lahir Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Tatkala beliau berusia dua tahun ayahnya meninggal dan beliau berada di Palestina. Akhirnya ibunya membawa pulang Al-Imam Syafi'i ke kampungnya yang sesungguhnya karena Al Imam Syafi'i ini Al-Qurashi. Dia dari suku Quraisy dan kita tahu nenek moyangnya tinggal di kota Mekah. Maka tatkala ayahnya meninggal, ibunya bawa pulang Al-Imam Syafi'i di kampung aslinya yaitu di kota Mekah. Disitulah ibunya mendidik Al-Imam Syafi'i. Sebagai peringatan bagi kita bahwasanya banyak ulama berhasil gara-gara bimbingan ibunya. Lihat Imam Syafi'i bapaknya enggak ada. Ayahnya tidak ada. Yang bimbing adalah ibunya, namun ibunya tegar. Ibunya tegar dalam bimbing Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ada sebagian ulama yang mengatakan ya, Eh, sebagian saya sebagian ulama mengatakan bagaimana kita ingat waktu kita kecil, ibu kita ngantar kita ke masjid untuk sholat subuh. Ibu nunggu di luar. Kita ditungguin sama ibu untuk laksanakan sholat subuh ber, berjamaah. Kemudian pulang diantar kembali. Kenapa? Sang ibu semangat agar anaknya terbiasa sejak kecil sholat ber, berjamaah. Jadi peran ibu sangat penting karena ibu yang sangat dekat dengan anak-anak, ya. Oleh karenanya lihat bagaimana Imam Syafi'i berhasil ya dibimbing oleh ibunya. Maka Imam Syafi'i kemudian menuntut ilmu di kota Mekah. Tatkala usia tujuh tahun beliau sudah hafal Quran. Sudah hafal Quran. Kemudian tatkala berumur sepuluh tahun beliau sudah menghafal kitab Muwatta, ya, kitab hadis. Ya, ini menunjukkan cerdasnya Imam Syafi'i. Itu Muwatta kitabnya tebal, isinya hadis-hadis, ya. Ribuan hadis, ya. Ternyata sudah dihafal Imam Syafi'i waktu berusia sepuluh tahun. Kemudian waktu umur lima belas tahun beliau sudah diizinkan oleh gurunya untuk berfatwa yaitu Muslim bin Khalid al zanji al, al, al, Al-Makki memberi menjadi ijazah itu memberi uh, istilahnya sim bagi Imam Syafi'i untuk apa? Untuk berfatwa di Mekah ya. Subhanallah ya. Bukan bukan mufti Jogja bukan ya. Bukan mufti Jogja atau mufti UGM, ini mufti apa? Mekah Al-Mukarramah, Makkah Al-Mukarramah. Umurnya berapa? 15 tahun. Antum bayangkan bagaimana cerdasnya Imam Syafi'i. Kita 15 tahun masih ngapain ya? Enggak tahu masih ngapain. <laughs> Ya. Imam Syafi'i ya. sejak kecil sudah bisa bahasa Arab. Antum <laughs> sampai sekarang belum bisa bahasa Arab. Makanya saya pernah ditanya sama seorang, "Ustaz, saya ini belajar ilmu, tapi saya merasa diri saya kok ujub lama-lama, Ustaz." Saya bilang, "Apa yang kau ujubkan?" Saya jawab begitu. "Apa yang mesti kau ujubkan?" Kamu mau ujub ilmunya nggak ada mau diujubkan. Kalau punya ilmu baru ujub. Ilmunya nggak ada bahasa Arab aja nggak bisa mau ujub. Nanti dengan kalah dengan anak-anak Madinah masih kecil sudah bisa bahasa Arab. Eh, ente udah gede belum bisa bahasa bahasa Arab. Apa yang mau diujubkan? Ujub tidak pada tempatnya. Ente kalau ujub punya ilmu banyak, pinter, ah, itu ente mungkin ujub ada pas. Meskipun itu keliru. Ini nggak ada sebab ujub kok ujub. Nggak bisa apa-apa mau mau ujub. Lihat Imam Syafi'i rahimahullah 15 tahun sudah diberi izin untuk berfatwa di kota Mekah luar biasa. Setelah itu berangkatlah beliau ya ke kota Madinah karena di sana ada Al-Imam Malik, imam dari Hijrah, imamnya kota Madinah. Berangkat Al Imam Syafi'i belajar ke Al-Imam Malik. Disebutkan dalam sebagian riwayat Al Imam Syafi'i waktu datang pertama kali kota kota Madinah, dia mendapati majelis Imam Malik sangat luar biasa banyak orang yang hadir. Dan dia kebetulan datang ke belakangan agak terlambat dia, beliau ya rahimahullah dan beliau kebetulan kebetulan tidak membawa pena dan tidak membawa kertas. Sementara Imam Malik menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Imam Malik punya majelis hadis. Kitab muatoknya diajarkan di kota Madinah. Maka tatkala Imam Syafi'i tidak membawa pena dan tidak membawa kertas, maka mulailah dia mengambil air liur dari mulutnya dengan dengan jarinya. Maka kemudian dia tulis di tangannya. Ini semangat dia untuk apa? Catat pengajian Ya iya, iya. Apa yang dia tulis yang enggak ada ditulis hilang pasti. Al Imam Malik heran, karena itu perkara yang menarik perhatian Imam Malik. Setelah pengajian dipanggillah Imam Syafi'i, kau lakukan seakan-akan ngejek. Kok Imam Malik ngomong dia apa tulis pakai apa? Pakai air liur ya. Imam Syafi'i bilang saya tidak bawa apa-apa. Terus Imam Syafi'i mengulangi seluruh hafalan yang dia dengar. Ya. Padahal tidak ada yang tertulis. Kenapa? Karena kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillahi azzakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk belajar ya, dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Maka saya berharap kepada para hadirin dan hadirat untuk menghadirkan dalam batin kita bahwasanya kita sekarang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap ikhlas dalam ibadah ini ya seluruhnya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, demikian juga panitia agar mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala wa may ilaha illallah wahdahu la واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillahi azakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk belajar ya, dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda "Tolabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Maka saya berharap kepada para hadirin dan hadirat untuk menghadirkan dalam batin kita bahwasanya kita sekarang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap ikhlas dalam ibadah ini ya seluruhnya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar demikian juga Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillahi azzakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk belajar ya, dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Maka saya berharap kepada para hadirin dan hadirat untuk menghadirkan dalam batin kita bahwasanya kita sekarang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap ikhlas dalam ibadah ini ya seluruhnya, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, demikian juga panitia agar mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan semoga kumpul-kumpul kita di tempat yang berkah ini dicatat sebagai amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillahi azakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk belajar ya, dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Maka saya berharap kepada para hadirin dan hadirat untuk menghadirkan dalam batin kita bahwasanya kita sekarang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap ikhlas dalam ibadah ini ya seluruhnya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar demikian juga panitia agar mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan semoga kumpul-kumpul kita di tempat yang berkah ini dicatat sebagai amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang ajaran madhab Syafi'i, al-Imam Asy-Syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya. Dan ini buku yang saya tulis sejak tahun lalu dan saya hanya sempat mengumpulkan sekitar 18 poin ya saya pilih dari perkara-perkara yang sering ditinggalkan oleh masyarakat kita di Indonesia yang kebanyakan masyarakat kita berafiliasi kepada madhab syafi'i dan mereka mengagungkan al-imam syafi'i dan mereka mengaku bangga bermadhab syafi'i namun ternyata di sana ada penyimpangan-penyimpangan hal-hal yang sudah ditegaskan oleh imam syafi'i namun justru mereka melanggar perkara-perkara tersebut entah mereka sadari atau mereka tidak sadari Perkaranya lebih menyedihkan tatkala ya ajaran-ajaran ajaran-ajaran madhab Syafi'i tersebut sebagiannya dijadikan olok-olok dijadikan bahan olok-olok bukan oleh orang awam tapi dari Bismillahirrahmanirrahim.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 Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk belajar ya, dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Maka saya berharap kepada para hadirin dan hadirat untuk menghadirkan dalam batin kita bahwasanya kita sekarang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap ikhlas dalam ibadah ini ya seluruhnya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar demikian juga panitia agar mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan semoga kumpul-kumpul kita di tempat yang berkah ini dicatat sebagai amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.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 Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk belajar ya, dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Maka saya berharap kepada para hadirin dan hadirat untuk menghadirkan dalam batin kita bahwasanya kita sekarang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap ikhlas dalam ibadah ini ya seluruhnya, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, demikian juga panitia agar mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan semoga kumpul-kumpul kita di tempat yang berkah ini dicatat sebagai amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang ajaran madhab Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya. Dan ini buku yang saya tulis sejak tahun lalu dan saya hanya sempat mengumpulkan sekitar 18 poin ya saya pilih dari perkara-perkara yang sering ditinggalkan oleh masyarakat kita di Indonesia yang kebanyakan masyarakat kita berafiliasi kepada madhab syafi'i dan mereka mengagungkan al-imam syafi'i dan mereka mengaku bangga bermadhab syafi'i namun ternyata di sana ada penyimpangan-penyimpangan hal-hal yang sudah ditegaskan oleh imam syafi'i namun justru mereka melanggar perkara-perkara tersebut entah mereka sadari atau mereka tidak sadari Perkaranya lebih menyedihkan tatkala ya ajaran-ajaran ajaran-ajaran madhab Syafi'i tersebut sebagiannya dijadikan olok-olok dijadikan bahan olok-olok bukan oleh orang awam tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.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 Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk belajar ya, dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Maka saya berharap kepada para hadirin dan hadirat untuk menghadirkan dalam batin kita bahwasanya kita sekarang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap ikhlas dalam ibadah ini ya seluruhnya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar demikian juga panitia agar mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan semoga kumpul-kumpul kita di tempat yang berkah ini dicatat sebagai amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang ajaran madhab Syafi'i, al-Imam Asy-Syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya. Dan ini buku yang saya tulis sejak tahun lalu dan saya hanya sempat mengumpulkan sekitar 18 poin ya. Saya pilih dari perkara-perkara yang sering ditinggalkan oleh masyarakat kita di Indonesia yang kebanyakan masyarakat kita berafiliasi kepada mazhab Syafi'i dan mereka mengagungkan al-Imam Syafi'i dan mereka mengaku bangga bermadhab Syafi'i. Namun ternyata di sana ada penyimpangan-penyimpangan hal-hal yang sudah ditegaskan oleh Imam Syafi'i namun justru mereka melanggar perkara-perkara tersebut, entah mereka sadari atau mereka tidak sadari. Perkaranya lebih menyedihkan tatkala ya ajaran-ajaran ajaran-ajaran madhab Syafi'i tersebut sebagiannya dijadikan olok-olok dijadikan bahan olok-olok bukan oleh orang awam tapi dari tokoh-tokoh agama yang mengaku bermadhab Syafi'i. Maka kita dengarkan hal-hal yang aneh ya. Seperti sebagian orang ada yang memperolok-olok masalah jenggot, ada sebagian orang memperolok-olok cadar, ada sebagian orang memperolok-olok masalah ya celana di atas mata kaki, ada sebagian orang memperolok-olok masalah merapatkan saf ya. Dan lain sebagainya ya. Dan perkara yang menyedihkan yang baru-baru saja kita dapati kabarnya ya. Yang berkaitan misalnya dengan masalah mengucapkan selamat Natal. Ya. Ini muncullah tokoh-tokoh agama yang mengaku bermadhab syafi'i yang melanggar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa Wa asyhadu an ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.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 Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillahi Azakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk belajar ya, dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Maka saya berharap kepada para hadirin dan hadirat untuk menghadirkan dalam batin kita bahwasanya kita sekarang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap ikhlas dalam ibadah ini ya seluruhnya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, demikian juga panitia agar mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillahi azakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk belajar ya, dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Nabi SAW alaihi wasallam yang telah bersabda talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Maka saya berharap kepada para hadirin dan hadirat untuk menghadirkan dalam batin kita bahwasanya kita sekarang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap ikhlas dalam ibadah ini ya seluruhnya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar demikian juga panitia agar mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan semoga kumpul-kumpul kita di tempat yang berkah ini dicatat sebagai amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik akan kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu min shururi anfusina wa sayyiati a'malina.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 Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk belajar ya, dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Maka saya berharap kepada para hadirin dan hadirat untuk menghadirkan dalam batin kita bahwasanya kita sekarang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap ikhlas dalam ibadah ini ya seluruhnya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar demikian juga panitia agar mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan semoga kumpul-kumpul kita di tempat yang berkah ini dicatat sebagai amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillahi azakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk belajar ya, dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Nabi SAW alaihi wasallam yang telah bersabda talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Maka saya berharap kepada para hadirin dan hadirat untuk menghadirkan dalam batin kita bahwasanya kita sekarang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap ikhlas dalam ibadah ini ya seluruhnya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar demikian juga panitia agar mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan semoga kumpul-kumpul kita di tempat yang berkah ini dicatat sebagai amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang ajaran madhab Syafi'i.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 Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillahi azakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk belajar ya, dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersabda tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim maka saya berharap kepada para hadirin dan hadirat untuk menghadirkan dalam batin kita bahwasanya kita sekarang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap ikhlas dalam ibadah ini ya seluruhnya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar demikian juga panitia agar mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan semoga kumpul-kumpul kita di tempat yang berkah ini dicatat sebagai amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang ajaran madhab Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i al imam asy syafii al yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya. Dan ini buku yang saya tulis sejak tahun lalu dan saya hanya sempat mengumpulkan sekitar 18 poin ya. Saya pilih dari perkara-perkara yang sering ditinggalkan oleh masyarakat kita di Indonesia yang kebanyakan masyarakat kita berafiliasi kepada madhab Syafi'i dan mereka mengagungkan al-Imam Syafi'i dan mereka mengaku bangga bermadhab Syafi'i. Namun ternyata di sana ada penyimpangan-penyimpangan hal-hal yang sudah ditegaskan oleh Imam Syafi'i namun justru mereka melanggar perkara-perkara tersebut entah mereka sadari atau mereka tidak sadari. Perkaranya lebih menyedihkan tatkala ya ajaran-ajaran ajaran-ajaran madhab Syafi'i tersebut sebagiannya dijadikan olok-olok dijadikan bahan olok-olok bukan oleh orang awam tapi dari tokoh-tokoh agama yang mengaku bermadhab Syafi'i. Maka kita dengarkan hal-hal yang aneh ya. Seperti sebagian orang ada yang memperolok-olok masalah jenggot, ada sebagian orang memperolok-olok cadar, ada sebagian orang memperolok-olok masalah ya celana di atas mata kaki, ada sebagian orang memperolok-olok masalah merapatkan saf ya. Dan lain sebagainya ya. Dan perkara yang menyedihkan yang baru-baru saja kita dapati kabarnya ya yang berkaitan misalnya dengan masalah mengucapkan selamat Natal. Ya. Ini muncullah tokoh-tokoh agama yang mengaku bermadhab syafi'i yang melanggar ya ajaran madhab syafi'i dalam hal ini. Bahkan mereka bangga. Sebagian mereka ada yang bahkan mengisi pengajian di gereja. Ya. Sebagian mereka ada yang bersolawat dengan solawat nada lagu gereja. Ya. Bahkan yang termasuk cerita lucu yang saya dengar, ada anak-anak yang pergi ke sebuah tempat, ke sebuah toko mungkin, ingin mencari Santa Claus. Ditanya Santa Clausnya kemana? Santa Clausnya lagi sholat. <laughs> Nah, ini luar biasa. <laughs> ini mungkin tidak ada kecuali di Indonesia. Menakjubkan ya. Ya, menakjubkan. Ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, kita perlu mengingatkan masyarakat tentang perkara-perkara yang ternyata sudah dijelaskan dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. 18 perkara tersebut yang disyari yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i seperti hukum memanjangkan jenggot bahwasanya ini jelas disyariatkan dalam empat mazhab termasuk di antaranya mazhab Syafi'i. Contohnya tentang haramnya musik ya. Ini jelas ijma ulama di antaranya dinukilkan ijma oleh para ulama Syafi'iyah bahwasanya musik itu haram. Namun kita dapati ternyata ya mereka bermusik-musik ya. Bahkan musik dijadikan sebagai sarana dakwah atau musik dijadikan sebagai sarana ibadah bertasyabuh dengan orang-orang Nasara. Contohnya juga disyariatkannya cadar menurut madhab Syafi'i. Contohnya juga haramnya rokok. Ini juga telah dijelaskan dalam madhab Syafi'i. Dan saya sebutkan sekitar ada 18 poin. Namun pada kesempatan kali ini tentunya mungkin kita tidak bisa menjelaskan seluruhnya, namun kita akan jelaskan kita pilih beberapa poin yang mungkin kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ya dalam kesempatan lain kita bisa melanjutkan bedah buku yang saya tulis ini. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan buka pembahasan tentang buku ini dengan menjelaskan sedikit dari biografi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Barang siapa yang memiliki buku silahkan buka halaman 11 ya dan seterusnya. Secara singkat bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya beliau ya dilahirkan pada tahun 150 Hijriah di Asqalan ya. Dan ada yang mengatakan beliau dilahirkan di Gaza ya, di Palestina. Uh, tahun 150 Hijriah adalah tahun di mana wafatnya Al Imam Abu Hanifah rahimahullah. Bahkan ada yang mengatakan Al-Imam Syafi'i lahir di hari di mana Al-Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Namun yang jelas tahun di mana Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah meninggal dunia maka disitulah lahir Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Tatkala beliau berusia dua tahun, ayahnya meninggal. Dan beliau berada di Palestina. Akhirnya ibunya membawa pulang Al-Imam Syafi'i ke kampungnya yang sesungguhnya. Karena Imam Syafi'i ini Al-Qurasi. Dia dari suku Quraisy Dan kita tahu nenek moyangnya tinggal di kota Mekah. Maka tatkala ayahnya meninggal, ibunya bawa pulang Al-Imam Syafi'i di kampung aslinya yaitu di kota Mekah. Disitulah ibunya mendidik Al-Imam Syafi'i. Sebagai peringatan bagi kita bahwasanya banyak ulama berhasil gara-gara bimbingan ibunya. Lihat Imam Syafi'i bapaknya enggak ada. Ayahnya tidak ada. Yang bimbing adalah ibunya, namun ibunya tegar. Ibunya tegar dalam bimbing Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ada sebagian ulama yang mengatakan ya uh, sebagian saya sebagian ulama mengatakan bagaimana kita ingat waktu kita kecil ibu kita ngantar kita ke masjid untuk sholat subuh. Ibu nunggu di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah la واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillahi azakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk belajar ya, dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Maka saya berharap kepada para hadirin dan hadirat untuk menghadirkan dalam batin kita bahwasanya kita sekarang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap ikhlas dalam ibadah ini ya seluruhnya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar demikian juga panitia agar mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan semoga kumpul-kumpul kita di tempat yang berkah ini dicatat sebagai amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang ajaran madhab Syafi'i al-Imam Asy-Syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya. Dan ini buku yang saya tulis sejak tahun lalu dan saya hanya sempat mengumpulkan sekitar 18 poin ya saya pilih dari perkara-perkara yang sering ditinggalkan oleh masyarakat kita di Indonesia yang kebanyakan masyarakat kita berafiliasi kepada madhab syafi'i dan mereka mengagungkan al-imam syafi'i dan mereka mengaku bangga bermadhab syafi'i namun ternyata di sana ada penyimpangan-penyimpangan hal-hal yang sudah ditegaskan oleh imam syafi'i namun justru mereka melanggar perkara-perkara tersebut entah mereka sadari atau mereka tidak sadari Perkaranya lebih menyedihkan tatkala ya ajaran-ajaran ajaran-ajaran madhab Syafi'i tersebut sebagiannya dijadikan olok-olok dijadikan bahan olok-olok bukan oleh orang awam tapi dari tokoh-tokoh agama yang mengaku bermadhab Syafi'i. Maka kita dengarkan hal-hal yang aneh ya. Seperti sebagian orang ada yang memperolok-olok masalah jenggot, ada sebagian orang memperolok-olok cadar, ada sebagian orang perolok olok masalah ya celana di atas mata kaki, ada sebagian orang perolok olok masalah merapatkan saf ya. Dan lain sebagainya ya. Dan perkara yang menyedihkan yang baru-baru saja kita dapati kabarnya ya. Yang berkaitan misalnya dengan masalah mengucapkan selamat Natal ya. Ini muncullah tokoh-tokoh agama yang mengaku bermadhab syafi'i yang melanggar ya ajaran madhab syafi'i dalam hal ini. Bahkan mereka bangga. Sebagian mereka ada yang bahkan mengisi pengajian di gereja. Sebagian mereka ada yang bersolawat dengan solawat nada lagu gereja. Ya. Bahkan yang termasuk cerita lucu yang saya dengar, ada anak-anak yang pergi ke sebuah tempat, ke sebuah toko mungkin ingin mencari Santa Claus. Ditanya Santa Clausnya kemana? Santa Clausnya lagi sholat. <laughs> Nah, ini luar biasa. <laughs> ini mungkin tidak ada kecuali di Indonesia. Menakjubkan ya. Ya, menakjubkan. Ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, kita perlu mengingatkan masyarakat tentang perkara-perkara yang ternyata sudah dijelaskan dalam madhab al-Imam Syafi'i. 18 perkara tersebut yang disyari yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i seperti hukum memanjangkan jenggot bahwasanya ini jelas disyariatkan dalam empat madhab termasuk diantaranya madhab Syafi'i. Contohnya tentang haramnya musik ya. Ini jelas ijma ulama diantaranya dinukilkan ijma oleh para ulama Syafi'i ya bahwasanya musik itu haram namun kita dapati ternyata ya mereka bermusik-musik ya. Bahkan musik dijadikan sebagai sarana dakwah atau musik dijadikan sebagai sarana ibadah bertasyabuh dengan orang-orang Nasara. Contohnya juga disyariatkannya cadar menurut madhab Syafi'i. Contohnya juga haramnya rokok. Ini juga telah dijelaskan dalam madhab Syafi'i. Dan saya sebutkan sekitar ada 18 poin. Namun pada kesempatan kali ini tentunya mungkin kita tidak bisa menjelaskan seluruhnya, namun kita akan jelaskan kita pilih beberapa poin yang mungkin kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ya dalam kesempatan lain kita bisa melanjutkan bedah buku yang saya tulis ini. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan buka pembahasan tentang buku ini dengan menjelaskan sedikit dari biografi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Barang siapa yang memiliki buku silahkan buka halaman 11 ya dan seterusnya. Secara singkat bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala Ya. Beliau ya dilahirkan pada tahun 150 Hijriah di Askolan. ya. Dan ada yang mengatakan beliau dilahirkan di Gaza, ya, di Palestina. Uh, tahun 150 Hijriah adalah tahun di mana wafatnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Bahkan ada yang mengatakan Al-Imam Syafi'i lahir di hari di mana Al-Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Namun yang jelas tahun di mana Imam Abu Hanifah rahimahullah meninggal dunia, maka disitulah lahir Imam Syafi'i rahimahullah taala. Tatkala beliau berusia dua tahun, ayahnya meninggal. Dan beliau berada di Palestina. Akhirnya ibunya membawa pulang Alimam imam Syafi'i ke kampungnya yang sesungguhnya. Karena Imam Syafi'i ini Al-Qurasi. Dia dari suku Quraisy Dan kita tahu nenek moyangnya tinggal di kota Mekah. Maka tatkala ayahnya meninggal, ibunya bawa pulang Alimam imam Syafi'i di kampung aslinya yaitu di kota Mekah. Disitulah ibunya mendidik Al-Imam Syafi'i. Sebagai peringatan bagi kita bahwasanya banyak ulama berhasil gara-gara bimbingan ibunya. Lihat Imam Syafi'i bapaknya enggak ada. Ayahnya tidak ada. Yang bimbing adalah ibunya, namun ibunya tegar. Ibunya tegar dalam bimbing Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ada sebagian ulama yang mengatakan ya uh, sebagian saya sebagian ulama mengatakan bagaimana kita ingat waktu kita kecil, ibu kita ngantar kita ke masjid untuk sholat subuh. Ibu nunggu di luar. Kita ditungguin sama ibu untuk laksanakan sholat subuh ber, berjamaah. Kemudian pulang diantar kembali. Kenapa? Sang ibu semangat agar anaknya terbiasa sejak kecil sholat ber, berjamaah. Jadi peran ibu sangat penting karena ibu yang sangat dekat dengan anak-anak, ya. Oleh karenanya lihat bagaimana Imam Syafi'i berhasil ya dibimbing oleh ibunya. Maka Imam Syafi'i kemudian menuntut ilmu di kota Mekah. Tatkala usia tujuh tahun beliau sudah hafal Quran. Sudah hafal Quran. Kemudian tatkala berumur 10 tahun beliau sudah menghafal kitab Muwatta, ya, kitab hadis. Ya, ini menunjukkan cerdasnya Imam Syafi'i. Kita Muwatta kitabnya tebal, isinya hadis-hadis, ya. Ribuan hadis, ya. Ternyata sudah dihafal Imam Syafi'i waktu berusia 10 tahun. Kemudian waktu umur 15 tahun beliau sudah diizinkan oleh gurunya untuk berfatwa yaitu Muslim bin Khalid al zanji Al-Makki memberi menjadi ijazah itu memberi uh, istilahnya sim bagi Imam Syafi'i untuk apa? Untuk berfatwa di Mekah ya. Subhanallah ya. Bukan bukan mufti Jogja bukan ya. Bukan mufti Jogja atau mufti UGM, ini mufti apa? Mekah Al-Mukarramah, Makkah Al-Mukarramah. Umurnya berapa? 15 tahun. Antum bayangkan bagaimana cerdasnya Imam Syafi'i. Kita 15 tahun masih ngapain ya? Tidak tahu masih ngapain. <laughs> ya. Imam Syafi'i ya. sejak kecil sudah bisa bahasa Arab. Antum <laughs> <laughs> Sampai sekarang belum bisa bahasa Arab. Makanya saya pernah ditanya sama seorang, Ustadz, saya ini belajar ilmu, tapi saya merasa diri saya kok ujub lama-lama Ustadz. Saya bilang, apa yang kau ujubkan? Saya jawab begitu. Apa yang mesti kau ujubkan? Kamu mau ujub, ilmunya nggak ada mau diujubkan. Kalau punya ilmu baru ujub. Ilmu aja nggak ada, bahasa Arab aja nggak bisa, mau ujub. Ente dengan kalah dengan anak-anak Madinah masih kecil sudah bisa bahasa Arab. Ente udah gede belum bisa bahasa bahasa Arab. Apa yang mau diujubkan? Ujub tidak pada tempatnya. Ente kalau ujub punya ilmu banyak, pinter, ah, itu ente mungkin ujub ada pas, meskipun itu keliru. Ini nggak ada sebab ujub kok ujub, nggak bisa apa-apa mau mau ujub. Lihat Imam Syafi'i rahimahullah 15 tahun sudah diberi izin untuk berfatwa di kota Mekah luar biasa. Setelah itu berangkatlah beliau ya ke kota Madinah karena di sana ada Al Imam Malik, imam dari Hijrah, imamnya kota Madinah. Berangkatlah Imam Syafi'i belajar ke Al-Imam Malik. Disebutkan dalam sebagian riwayat Al-Imam Syafi'i waktu datang pertama kali kota kota Madinah, dia mendapati majelis Imam Malik sangat luar biasa banyak orang yang hadir. Dan dia kebetulan datang ke belakangan, agak terlambat dia, beliau ya rahimahullah dan beliau kebetulan kebetulan tidak membawa pena dan tidak membawa kertas. Sementara Imam Malik menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik punya majelis hadis. Kitab muatoknya diajarkan di kota Madinah. Maka tatkala Imam Syafi'i tidak membawa pena dan tidak membawa kertas, maka mulailah dia mengambil air liur dari mulutnya dengan dengan jarinya. Maka kemudian dia tulis di tangannya. Ini semangat dia untuk apa? Catat pengajian ya. Iya kan? Apa yang dia tulis yang enggak ada ditulis hilang pasti. Al Imam Malik heran karena itu perkara yang menarik perhatian Imam Malik. Setelah pengajian dipanggillah Imam Syafi'i, kau lakukan seakan-akan ngejek. Kok Imam Malik ngomong dia apa tulis pakai apa? Pakai air liur ya. Imam Syafi'i bilang saya tidak bawa apa-apa. Terus Imam Syafi'i mengulangi seluruh hafalan yang dia dengar. Ya. Padahal tidak ada yang tertulis. Kenapa? Karena kalau kita menggerakkan sesuatu, menulis misalnya, maka kita menggunakan salah satu indera kita untuk mencatat dan ini semakin membuat ilmu yang kita pelajari lengket. Ya. Oleh karenanya orang hanya mendengarkan kemudian gini-gini aja lain dengan orang yang apa? Mencatat. Berbeda. Tatkala dia mencatat dia menggunakan banyak indera. Pertama mata dia dia gunakan. Kemudian otak dia dia kenapa? Dia harus nulis apa yang ada di otaknya. Ya. Bahkan terkadang dia menulis kesimpulan. Berarti itu sudah meroja secara tidak langsung. Pasti lebih lengket dan itu yang dilakukan Imam Syafi'i. Meskipun tidak ada pena, tidak ada kertas, dia tulis dengan air liurnya dan pasti hilang. Tapi tatkala dia tulis itu sebenarnya dia sudah mengulang apa? Pelajaran yang disampaikan oleh gurunya Imam Malik rahimahullahu taala. Akhirnya dimuliakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah oleh Imam Malik. Kenapa? Luar biasa ini anak. Hafal yang disampaikan oleh Imam Malik. Sampai setelah itu kalau ada orang datang minta hadis dari Imam Malik, Imam Malik mengatakan, "Dengarkan dari anak ini." Ada wakilku siapa Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, demikian juga orang yang hadir dalam pengajian. Saya katakan tadi, pengajian kita itu ibadah. Kenapa? Karena nuntut ilmu adalah ibadah. Siapa yang ragu kalau nuntut ilmu adalah ibadah? Ya. Nuntut ilmu jelas ibadah. Yang Rasulullah SAW mengatakan, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Para ulama menyebutkan, kenapa Rasulullah SAW hanya mengkhususkan menuntut jalan menuntut ilmu? Bukankah segala perjalanan yang dilakukan untuk ibadah mengantarkan kepada surga? Orang berjalan ke masjid mengantarkan kepada surga, orang berjalan hajian mengantarkan kepada surga, ya orang berjalan untuk bersedekah mengantarkan kepada surga, tetapi Rasulullah SAW tidak sebutkan yang lainnya. Yang disebutkan oleh Nabi SAW hanya barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu. Kata para ulama, karena jalan termudah menuju surga adalah menuntut ilmu. Oleh karena menuntut ilmu adalah ibadah. Nah orang yang hadir dalam majelis ilmu juga berbeda-beda. Sebagaimana ada dua orang yang sholat, di saf yang pertama berdampingan kata Syekhul Islam Ibnu rahimahullah pahalanya bisa berbeda kenapa karena satunya khusyuk mungkin satunya pikiran kemana-mana Ya, pahalanya bisa berbeda padahal mereka bergandengan, berdampingan. Demikian pula para penuntut ilmu. Bisa jadi yang hadir rame sama tapi pahalanya bisa berbeda ya. Yang cuma dengar ngangguk-ngangguk, pahalanya lain dengan apa yang yang mencatat. Ya. Yang tuli apa namanya ceramah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, dapat pahala juga ya. <laughs> Tapi lebih baik daripada yang tidur. Ya. Ada yang Masya Allah masuk nempel, Masya Allah ada. Ada yang masuk keluar, mereka keluar pasti ada sisanya. Ada yang baru belum masuk, ting sudah mental, belum sempat masuk. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar saya sampaikan ya tentang bagaimana Imam Syafi'i ya di awal kedatangan beliau kepada Al Imam Malik. Sampai akhirnya beliau pun mempelajari ilmu dari Al Imam Malik rahimahullahu taala jadilah beliau orang yang alim. Setelah beliau menuntut ilmu dari Imam Malik rahimahullahu taala, pada tahun 195 Hijriah beliau pergi ke Baghdad. Nuntut ilmu juga dari ulama di sana. Di antara guru beliau adalah Muhammad bin Hasan Muhammad bin Hasan Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.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 الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillahi azzakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk belajar ya, dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Maka saya berharap kepada para hadirin dan hadirat untuk menghadirkan dalam batin kita bahwasanya kita sekarang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap ikhlas dalam ibadah ini ya seluruhnya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar demikian juga panitia agar mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan semoga kumpul-kumpul kita di tempat yang berkah ini dicatat sebagai amalan kebajikan kita di akhirat kelak.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 Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk belajar ya dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Maka saya berharap kepada para hadirin dan hadirat untuk menghadirkan dalam batin kita bahwasanya kita sekarang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap ikhlas dalam ibadah ini ya seluruhnya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, demikian juga panitia agar mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan semoga kumpul-kumpul kita di tempat yang berkah ini dicatat sebagai Bismillahirrahmanirrahim.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 Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk belajar ya, dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Maka saya berharap kepada para hadirin dan hadirat untuk menghadirkan dalam batin kita bahwasanya kita sekarang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap ikhlas dalam ibadah ini ya seluruhnya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar demikian juga panitia agar mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan semoga kumpul-kumpul kita di tempat yang berkah ini dicatat sebagai amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang ajaran madhab Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya. Dan ini buku yang saya tulis sejak tahun lalu dan saya hanya sempat mengumpulkan sekitar 18 poin ya. Saya pilih dari perkara-perkara yang sering ditinggalkan oleh masyarakat kita di Indonesia yang kebanyakan masyarakat kita berafiliasi kepada madhab Syafi'i dan mereka mengagungkan al-Imam Syafi'i dan mereka mengaku bangga bermadhab Syafi'i. Namun ternyata di sana ada penyimpangan-penyimpangan hal-hal yang sudah ditegaskan oleh Imam Syafi'i namun justru mereka melanggar perkara-perkara tersebut, entah mereka sadari atau mereka tidak sadari. Perkaranya lebih menyedihkan tatkala ya ajaran-ajaran ajaran-ajaran madhab Syafi'i tersebut sebagiannya dijadikan olok-olok. Dijadikan bahan olok-olok bukan oleh orang awam tapi dari tokoh-tokoh agama yang mengaku bermadhab Syafi'i. Maka kita dengarkan hal-hal yang aneh ya. Seperti sebagian orang ada yang memperolok-olok masalah jenggot, ada sebagian orang memperolok-olok cadar, ada sebagian orang memperolok-olok masalah ya celana di atas mata kaki, ada sebagian orang memperolok-olok masalah merapatkan saf ya. Dan lain sebagainya. Dan perkara yang menyedihkan yang baru-baru saja kita dapati kabarnya ya yang berkaitan misalnya dengan masalah mengucapkan selamat Natal. Ya. Ini muncullah tokoh-tokoh agama yang mengaku bermadhab syafi'i yang melanggar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.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 Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk belajar ya, dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Maka saya berharap kepada para hadirin dan hadirat untuk menghadirkan dalam batin kita bahwasanya kita sekarang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap ikhlas dalam ibadah ini ya seluruhnya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar demikian juga panitia agar mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan semoga kumpul-kumpul kita di tempat yang berkah ini dicatat sebagai amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang ajaran madhab Syafi'i, al-Imam Asy-Syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya. Dan ini buku yang saya tulis sejak tahun lalu dan saya hanya sempat mengumpulkan sekitar 18 poin ya. Saya pilih dari perkara-perkara yang sering ditinggalkan oleh masyarakat kita di Indonesia yang kebanyakan masyarakat kita berafiliasi kepada mazhab Syafi'i dan mereka mengagungkan al-Imam Syafi'i dan mereka mengaku bangga bermadhab Syafi'i. Namun ternyata di sana ada penyimpangan-penyimpangan hal-hal yang sudah ditegaskan oleh Imam Syafi'i namun justru mereka melanggar perkara-perkara tersebut, entah mereka sadari atau mereka tidak sadari. Perkaranya lebih menyedihkan tatkala ya ajaran-ajaran ajaran-ajaran madhab Syafi'i tersebut sebagiannya dijadikan olok-olok dijadikan bahan olok-olok bukan oleh orang awam tapi dari tokoh-tokoh agama yang mengaku bermadhab Syafi'i. Maka kita dengarkan hal-hal yang aneh ya. Seperti sebagian orang ada yang memperolok-olok masalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillahi azzakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk belajar ya dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim maka saya berharap kepada para hadirin dan hadirat untuk menghadirkan dalam batin kita bahwasanya kita sekarang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap ikhlas dalam ibadah ini ya seluruhnya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar demikian juga panitia agar mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan semoga kumpul-kumpul kita di tempat yang berkah ini dicatat sebagai amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang ajaran madhab syafi'i, al-imam al syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya. Dan ini buku yang saya tulis sejak tahun lalu dan saya hanya sempat mengumpulkan sekitar 18 poin. Ya. Saya pilih dari perkara-perkara yang sering ditinggalkan oleh masyarakat kita di Indonesia yang kebanyakan masyarakat kita berafiliasi kepada madhab syafi'i dan mereka mengagungkan al-imam syafi'i dan mereka mengaku bangga bermadhab syafi'i namun ternyata di sana ada penyimpangan-penyimpangan hal-hal yang sudah ditegaskan oleh Imam Syafi'i namun justru mereka melanggar perkara-perkara tersebut entah mereka sadari atau mereka tidak sadari perkaranya lebih menyedihkan tatkala ya ajaran-ajaran ajaran-ajaran madhab syafi'i tersebut sebagiannya dijadikan olok-olok. Dijadikan bahan olok-olok bukan oleh orang awam tapi dari tokoh-tokoh agama yang mengaku bermadhab syafi'i. Maka kita dengarkan hal-hal yang aneh ya. Seperti sebagian orang ada yang memperolok-olok masalah jenggot, ada sebagian orang memperolok-olok cadar, ada sebagian orang memperolok-olok masalah ya celana di atas mata kaki, ada sebagian orang perolok-olok masalah merapatkan saf ya. Dan lain sebagainya ya. Dan perkara yang menyedihkan yang baru-baru saja kita dapati kabarnya ya. Yang berkaitan misalnya dengan masalah mengucapkan selamat Natal ya. Ini muncullah tokoh-tokoh agama yang mengaku bermadhab syafi'i yang melanggar ya ajaran madhab Syafi'i dalam hal ini. Bahkan mereka bangga. Sebagian mereka ada yang bahkan mengisi pengajian di gereja. Sebagian mereka ada yang bersolawat dengan solawat nada lagu gereja. Ya. Bahkan yang termasuk cerita lucu yang saya dengar, ada anak-anak yang pergi ke sebuah tempat, ke sebuah toko mungkin, ingin mencari Santa Claus. Ditanya Santa Clausnya kemana? Santa Clausnya lagi sholat. <laughs> Nah, ini luar biasa. <laughs> ini mungkin tidak ada kecuali di Indonesia. Menakjubkan ya. Ya, menakjubkan. Ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, kita perlu mengingatkan masyarakat tentang perkara-perkara yang ternyata sudah dijelaskan dalam madhab Al-Imam Syafi'i. 18 perkara tersebut yang disyari yang dijelaskan Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i seperti hukum memanjangkan jenggot bahwasanya ini jelas disyariatkan dalam empat madhab termasuk diantaranya madhab Syafi'i contohnya tentang haramnya musik ya ini jelas ijma ulama diantaranya dinukilkan ijma oleh para ulama Syafi'i, ya bahwasanya musik itu haram namun kita dapati ternyata ya mereka bermusik-musik ya Bahkan musik dijadikan sebagai sarana dakwah atau musik dijadikan sebagai sarana ibadah bertasyabuh dengan orang-orang Nasara. Contohnya juga disyariatkannya cadar menurut madhab Syafi'i. Contohnya juga haramnya rokok. Ini juga telah dijelaskan dalam madhab Syafi'i. Dan saya sebutkan sekitar ada 18 poin. Namun pada kesempatan kali ini tentunya mungkin kita tidak bisa menjelaskan seluruhnya, namun kita akan jelaskan kita pilih beberapa poin yang mungkin kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ya dalam kesempatan lain kita bisa melanjutkan bedah buku yang saya tulis ini. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan buka pembahasan tentang buku ini dengan menjelaskan sedikit dari biografi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Barang siapa yang memiliki buku silakan buka halaman 11 ya dan seterusnya. Secara singkat bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala Ya. Beliau ya dilahirkan pada tahun 150 Hijriah di Askolan. ya. Dan ada yang mengatakan beliau dilahirkan di Gaza, ya, di Palestina. Uh, tahun 150 Hijriah adalah tahun di mana wafatnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Bahkan ada yang mengatakan Al-Imam Syafi'i lahir di hari di mana Al-Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Namun yang jelas tahun di mana Imam Abu Hanifah rahimahullah meninggal dunia, maka disitulah lahir Imam Syafi'i rahimahullah taala. Tatkala beliau berusia dua tahun, ayahnya meninggal. Dan beliau berada di Palestina. Akhirnya ibunya membawa pulang Al-Imam Syafi'i ke kampungnya yang sesungguhnya. Karena Imam Syafi'i ini Al-Qurasi. Dia dari suku Quraisy Dan kita tahu nenek moyangnya tinggal di kota Mekah. Maka tatkala ayahnya meninggal, ibunya bawa pulang Al-Imam Syafi'i di kampung aslinya yaitu di kota Mekah. Disitulah ibunya mendidik Al-Imam Syafi'i. Sebagai peringatan bagi kita bahwasanya banyak ulama berhasil gara-gara bimbingan ibunya. Lihat Imam Syafi'i bapaknya enggak ada. Ayahnya tidak ada. Yang bimbing adalah ibunya, namun ibunya tegar. Ibunya tegar dalam bimbing Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ada sebagian ulama yang mengatakan ya uh, sebagian sebagian ulama mengatakan bagaimana kita ingat waktu kita kecil, ibu kita ngantar kita ke masjid untuk salat subuh. Ibu nunggu di luar. Kita ditungguin sama ibu untuk laksanakan sholat subuh ber, berjamaah. Kemudian pulang diantar kembali. Kenapa? Sang ibu semangat agar anaknya terbiasa sejak kecil sholat ber, berjamaah. Jadi peran ibu sangat penting karena ibu yang sangat dekat dengan anak-anak. Ya. Oleh karenanya lihat bagaimana Imam Syafi'i berhasil ya, dibimbing oleh ibunya. Maka Imam Syafi'i kemudian menuntut ilmu di kota Mekah. Tatkala usia tujuh tahun beliau sudah hafal Quran. Sudah hafal Quran. Kemudian tatkala berumur 10 tahun beliau sudah menghafal kitab Muwatta, ya, kitab hadis. Ya, ini menunjukkan cerdasnya Al Imam Syafi'i. Itu Muwatta kitabnya tebal, isinya hadis-hadis, ya. Ribuan hadis, ya. Ternyata sudah dihafal Imam Syafi'i waktu berusia 10 tahun. Kemudian waktu umur 15 tahun beliau sudah diizinkan oleh gurunya untuk berfatwa yaitu Muslim bin Khalid al zanji Al-Makki memberi menjadi ijazah itu memberi uh, istilahnya sim bagi Imam Syafi'i untuk apa? Untuk berfatwa di Mekah ya. Subhanallah ya. Bukan bukan mufti Jogja bukan ya. Bukan mufti Jogja atau mufti UGM, ini mufti apa? Mekah Al-Mukarramah, Makkah Al-Mukarramah. Umurnya berapa? 15 tahun. Antum bayangkan bagaimana cerdasnya Imam Syafi'i. Kita 15 tahun masih ngapain ya? Enggak tahu masih ngapain. <laughs> ya. Imam Syafi'i ya. Sejak kecil sudah bisa bahasa Arab. Antum <laughs> <laughs> Sampai sekarang belum bisa bahasa Arab. Makanya saya pernah ditanya sama seorang, Ustadz saya ini belajar ilmu, tapi saya merasa diri saya kok ujub lama-lama Ustadz. Saya bilang, apa yang kau ujubkan? Saya jawab begitu. Apa yang mesti kau ujubkan? Kamu mau ujub, ilmunya nggak ada mau diujubkan. Kalau punya ilmu baru ujub. Ilmu aja nggak ada, bahasa Arab aja nggak bisa, mau ujub. Ente dengan kalah dengan anak-anak Madinah masih kecil sudah bisa bahasa Arab. Ente eh, udah gede belum bisa bahasa bahasa Arab. Apa yang mau diujubkan? Ujub tidak pada tempatnya. Ente kalau ujub punya ilmu banyak, pinter, ah, itu ente mungkin ujub ada pas, meskipun itu keliru. Ini nggak ada sebab ujub kok ujub, nggak bisa apa-apa mau mau ujub. Lihat Imam Syafi'i rahimahullah 15 tahun sudah diberi izin untuk berfatwa di kota Mekah luar biasa. Setelah itu berangkatlah beliau ya ke kota Madinah karena di sana ada Al Imam Malik, imam dari Hijrah, imamnya kota Madinah. Berangkatlah Imam Syafi'i belajar ke Al-Imam Malik. Disebutkan dalam sebagian riwayat Al-Imam Syafi'i waktu datang pertama kali kota kota Madinah, dia mendapati majelis Imam Malik sangat luar biasa banyak orang yang hadir. Dan dia kebetulan datang ke belakangan, agak terlambat dia, beliau ya rahimahullah dan beliau kebetulan kebetulan tidak membawa pena dan tidak membawa kertas. Sementara Imam Malik menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik punya majelis hadis. Kitab muatoknya diajarkan di kota Madinah. Maka tatkala Imam Syafi'i tidak membawa pena dan tidak membawa kertas, maka mulailah dia mengambil air liur dari mulutnya dengan dengan jarinya. Maka kemudian dia tulis di tangannya. Ini semangat dia untuk apa? Catat pengajian ya. Iya kan? Apa yang dia tulis yang enggak ada ditulis hilang pasti. Al Imam Malik heran karena itu perkara yang menarik perhatian Imam Malik. Setelah pengajian dipanggil lah Imam Syafi'i, kau lakukan seakan-akan ngejek. Kok Imam Malik ngomong dia apa tulis pakai apa? Pakai air liur ya. Imam Syafi'i bilang saya tidak bawa apa-apa. Terus Imam Syafi'i mengulangi seluruh hafalan yang dia dengar. Ya. Padahal tidak ada yang tertulis. Kenapa? Karena kalau kita menggerakkan sesuatu, menulis misalnya, maka kita menggunakan salah satu indera kita untuk mencatat dan ini semakin membuat ilmu yang kita pelajari lengket. Ya. Oleh karenanya orang hanya mendengarkan kemudian gini-gini aja lain dengan orang yang apa? mencatat. Berbeda. Tatkala dia mencatat dia menggunakan banyak indera. Pertama mata dia dia gunakan. Kemudian otak dia dia kenapa? Dia harus nulis apa yang ada di otaknya. Ya. Bahkan terkadang dia menulis kesimpulan. Berarti itu sudah meroja secara tidak langsung. Pasti lebih lengket. Dan itu yang dilakukan Imam Syafi'i. Meskipun tidak ada pena, tidak ada kertas, dia tulis dengan air liurnya dan pasti hilang. Tapi tatkala dia tulis itu sebenarnya dia sudah mengulang apa? Pelajaran yang disampaikan oleh gurunya Imam Malik rahimahullahu taala. Akhirnya dimuliakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah oleh Imam Malik. Kenapa? Luar biasa ini anak. Hafal yang disampaikan oleh Imam Malik. Sampai setelah itu kalau ada orang datang minta hadis dari Imam Malik, Imam Malik mengatakan, dengarkan dari anak ini. Ada wakilku, siapa Imam? Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah demikian juga orang yang hadir dalam pengajian. Saya katakan tadi, pengajian kita itu ibadah. Kenapa? Karena nuntut ilmu adalah ibadah. Siapa yang ragu kalau nuntut ilmu adalah ibadah? Ya. Nuntut ilmu jelas ibadah. Yang Rasulullah SAW mengatakan, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Para ulama menyebutkan, kenapa Rasulullah SAW hanya mengkhususkan menuntut jalan menuntut ilmu? Bukankah segala perjalanan yang dilakukan untuk ibadah mengantarkan kepada surga? Orang berjalan ke masjid mengantarkan kepada surga, orang berjalan hajian mengantarkan kepada surga, ya. Orang berjalan untuk bersedekah mengantarkan kepada surga, tetapi Rasulullah SAW tidak sebutkan yang lainnya. Yang disebutkan oleh Nabi SAW hanya barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu. Kata para ulama, karena jalan termudah menuju surga adalah menuntut ilmu. Oleh karena menuntut ilmu adalah ibadah. Nah orang yang hadir dalam majelis ilmu juga berbeda-beda. Sebagaimana ada dua orang yang sholat, di saf yang pertama berdampingan, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, pahalanya bisa berbeda. Kenapa? Karena satunya khusyuk mungkin, satunya pikiran kemana-mana, Ya, pahalanya bisa berbeda padahal mereka bergandengan, berdampingan. Demikian pula para penuntut ilmu. Bisa jadi yang hadir rame sama tapi pahalanya bisa berbeda ya. Yang cuma dengar ngangguk-ngangguk, pahalanya lain dengan apa yang yang mencatat. Ya. Yang tuli apa namanya ceramah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, dapat pahala juga ya. <laughs> Tapi lebih baik daripada yang tidur. Ya. Ada yang Masya Allah masuk, nempel. Masya Allah ada. Ada yang masuk, keluar. Mereka keluar pasti ada sisanya. Ada yang baru belum masuk, ting sudah mental. Belum sempat masuk. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar saya sampaikan ya tentang bagaimana Imam Syafi'i ya di awal kedatangan beliau kepada Al Imam Malik. Sampai akhirnya beliau pun mempelajari ilmu dari Al Imam Malik rahimahullahu taala jadilah beliau orang yang alim. Setelah beliau menuntut ilmu dari Imam Malik rahimahullahu taala, pada tahun 195 Hijriah beliau pergi ke Baghdad. Nuntut ilmu juga dari ulama di sana. Di antara guru beliau adalah Muhammad bin Hasan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani adalah salah satu murid senior dari Al-Imam Abu Hanifah, ya. Al-Imam Abu Hanifah punya dua murid senior yaitu Abu Yusuf dan yang satunya adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ya. Asy-Syaibani. Dan Imam Al-Syafi'i belajar dari gurunya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dari sini Kata para ulama, Al-Imam Syafi'i melakukan ibtikar, yaitu sesuatu yang baru. Kenapa? Dia belajar dari dua madrasah. Waktu itu ada madrasah semacam madrasah ilmu, metode belajar dua model. Ada namanya madrasatul hadis yang adanya di Madinah, yang pimpinannya adalah Imam Imam Malik rahimahullahu taala. Kenapa disebut dengan madrasatul hadis? Istilahnya pondok pesantren hadis. Kenapa? Karena di kota Madinah banyak sahabat di situ. Aisyah radhiyallahu anha di situ, Abu Hurairah di situ, Ibnu Umar di situ. Banyak sahabat yang tinggal di kota Madinah sehingga hadis-hadis Nabi banyak bertebaran di kota di kota Madinah. Sehingga kalau ingin mencari hadis banyak di kota Madinah. Dengan begitu banyaknya hadis yang tersebar di kota Madinah sehingga setiap hukum mudah diambil ya bagaimana hukum ini, bagaimana hukum itu. Kenapa? Karena ada dalil-dalilnya. Ada madrasah yang kedua yang disebut dengan madrasah tu ahli ra'yi. Madrasah penggunaan akal yang itu adanya di Irak ya, Irak. Yang sahabat yang ke sana cuma sedikit di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang berdakwah di sana. Sehingga hadis-hadis yang ada di sana cuma sedikit. Sementara banyak permasalahan yang timbul di Irak terutama ada di sana juga peradaban Persia di sana, Persia peradabannya maju terkala itu. Sehingga banyak masalah-masalah yang timbul sementara hadis-hadis yang mereka miliki tidak banyak.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 Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk belajar ya dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim maka saya berharap kepada para hadirin dan hadirat untuk menghadirkan dalam batin kita bahwasanya kita sekarang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap ikhlas dalam ibadah ini ya seluruhnya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, demikian juga panitia agar mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan semoga kumpul-kumpul kita di tempat yang berkah ini dicatat sebagai amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang ajaran madhab syafi'i, al-imam al syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya. Dan ini buku yang saya tulis sejak tahun lalu dan saya hanya sempat mengumpulkan sekitar 18 poin. Ya. Saya pilih dari perkara-perkara yang sering ditinggalkan oleh masyarakat kita di Indonesia yang kebanyakan masyarakat kita berafiliasi kepada madhab syafi'i dan mereka mengagungkan al-Imam Syafi'i dan mereka mengaku bangga bermadhab Syafi'i. Namun ternyata di sana ada penyimpangan-penyimpangan hal-hal yang sudah ditegaskan oleh Imam Syafi'i namun justru mereka melanggar perkara-perkara tersebut entah mereka sadari atau mereka tidak sadari. Perkaranya lebih menyedihkan tatkala ya ajaran-ajaran ajaran-ajaran madhab Syafi'i tersebut sebagiannya dijadikan olok-olok Dijadikan bahan olok-olok bukan oleh orang awam tapi dari tokoh-tokoh agama yang mengaku bermadhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillahi azakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk belajar ya, dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Maka saya berharap kepada para hadirin dan hadirat untuk menghadirkan dalam batin kita bahwasanya kita sekarang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap ikhlas dalam ibadah ini ya seluruhnya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar demikian juga panitia agar mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan semoga kumpul-kumpul kita di tempat yang berkah ini dicatat sebagai amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang ajaran madhab Syafi'i, al-Imam Asy-Syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya. Dan ini buku yang saya tulis sejak tahun lalu dan saya hanya sempat mengumpulkan sekitar 18 poin ya. Saya pilih dari perkara-perkara yang sering ditinggalkan oleh masyarakat kita di Indonesia yang kebanyakan masyarakat kita berafiliasi kepada mazhab Syafi'i dan mereka mengagungkan al-Imam Syafi'i dan mereka mengaku bangga bermadhab Syafi'i. Namun ternyata di sana ada penyimpangan-penyimpangan hal-hal yang sudah ditegaskan oleh Imam Syafi'i namun justru mereka melanggar perkara-perkara tersebut entah mereka sadari atau mereka tidak sadari. Perkaranya lebih menyedihkan tatkala ya ajaran-ajaran ajaran-ajaran madhab Syafi'i tersebut sebagiannya dijadikan olok-olok. Dijadikan bahan olok-olok bukan oleh orang awam tapi dari tokoh-tokoh agama yang mengaku bermadhab Syafi'i. Maka kita dengarkan hal-hal yang aneh ya. Seperti sebagian orang ada yang memperolok-olok masalah jenggot, ada sebagian orang memperolok-olok cadar, ada sebagian orang perolok-olok masalah ya celana di atas mata kaki, ada sebagian orang perolok-olok masalah merapatkan saf ya. Dan lain sebagainya ya. Dan perkara yang menyedihkan yang baru-baru saja kita dapati kabarnya ya. Yang berkaitan misalnya dengan masalah mengucapkan selamat Natal ya. Ini muncullah tokoh-tokoh agama yang mengaku bermadhab syafi'i yang melanggar ya ajaran madhab syafi'i dalam hal ini. Bahkan mereka bangga. Sebagian mereka ada yang bahkan mengisi pengajian di gereja. Sebagian mereka ada yang bersolawat dengan solawat nada lagu gereja. Ya. Bahkan yang termasuk cerita lucu yang saya dengar, ada anak-anak yang pergi ke sebuah tempat, ke sebuah toko mungkin ingin mencari Santa Claus. Ditanya Santa Clausnya kemana? Santa Clausnya lagi sholat. <laughs> Nah, ini luar biasa. <laughs> ini mungkin tidak ada kecuali di Indonesia. Menakjubkan ya. Ya, menakjubkan. Ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, kita perlu mengingatkan masyarakat tentang perkara-perkara yang ternyata sudah dijelaskan dalam madhab al-Imam Syafi'i. 18 perkara tersebut yang disyari yang dijelaskan Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i seperti hukum memanjangkan jenggot bahwasanya ini jelas disyariatkan dalam empat madhab termasuk diantaranya madhab Syafi'i contohnya tentang haramnya musik ya ini jelas ijma ulama diantaranya dinukilkan ijma oleh para ulama Syafi'i ya bahwasanya musik itu haram namun kita dapati ternyata ya mereka bermusik-musik ya. Bahkan musik dijadikan sebagai sarana dakwah atau musik dijadikan sebagai sarana ibadah bertasyabuh dengan orang-orang Nasara. Contohnya juga disyariatkannya cadar menurut madhab Syafi'i. Contohnya juga haramnya rokok. Ini juga telah dijelaskan dalam madhab